وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Pada pelajaran kini kita melanjutkan pelajaran Sahih Al-Bukhari pada Sabtu 19 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah yang bertepatan 21 Desember 2024 Kita masih melanjutkan dalam Kitabul Iman. Pelajaran terakhir kita adalah bab Hubbur Rasul minal iman. Hubbur Rasul minal iman. Dan telah kita bahas <clears throat> hadis ini atau eh, pembahasan ini yakni Imam Al-Bukhari pada bab ini meriwayatkan dua hadis. Meriwayatkan dua hadis. Yang pertama dari dengan sanatnya dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis kedua adalah dengan sanatnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an. Ayo ikhwah rahimani warahmukumullah. Kita telah selesai dari pembahasan hadis ini. Namun sebelum melanjutkan pada hadis berikutnya, terdapat beberapa faedah yang mungkin sangat bagus kalau kita sebutkan di sini. Yaitu berkaitan dengan sanad dan matan hadis ini terkhusus pada sanad kedua atau hadis kedua di mana Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayya an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya dan manusia semuanya. Faedah tersebut adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Fa'in kila fasiyak Abdul Aziz mukhun di siyaki Qatadah. Ya. Kalau ada yang bertanya bahwa siyak atau konteks hadis Abdul Aziz, yakni Abdul Aziz bin Suhaib, itu berbeda dengan siyak ada. Ya, karena hadis ini yang menjadi murid Anas adalah Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Ya, satu jalur dari di Qatadah, jalur yang lainnya dari Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, kan ini berbeda sebenarnya, siaknya berbeda. Wasani al-Bukhari yuhim ittihah iddihaduhuma fil ma'na walaysa Sementara Eh, cara Al Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis ini dari jalur sahabat Anas bin Malik mengesankan bahwa itu sama dalam hal makna. Padahal tidak demikian. Fal jawab, maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar, jawabannya adalah Annal Bukhari yasna'u mithla hadha, bahwa Al-Bukhari melakukan uh, cara demikian dalam periwayatannya, nazaran ila asil hadis karena beliau meninjau pada asal pokok hadisnya. La ilah khusus al-fadhihi. Beliau tidak meninjau pada detail lafadznya. Waktu sora ala kata ada, Maka beliau mencukupkan menyebutkan kata ada saja. Di muafakatihi li siyak hadis Abi Hurairah. Karena sesuai atau cocok menepati uh, penyebutan hadis pada lafadz Abi Hurairah. Nah, Wa riwayatu Syu'ban Qatadah ma'mumun fiha min tadlis Qatadah. Sementara jalur riwayat Taib itu adalah berkaitan dengan matan. Faedah berkaitan dengan matan. Ini yani kenapa Al-Bukhari menyebutkan uh, dua sanat ini kan ada dua sanat dijadikan satu dengan satu lafat. Padahal lafadznya Abdul Aziz bin Suhaib berbeda dengan lafadznya ada. Ya. Kenapa oleh Al-Bukhari jadikan satu? Maka tadi dijelaskan oleh Al-Hafidh, beliau melakukan hal ini karena meninjau pada asal pokok hadisnya. Tidak melihat pada rincian detail lafadznya. Nah, nah sementara uh, yang beliau sebutkan adalah kata ada dari jalur kata ada, lafadznya kata ada yang mana lafadz beliau itu sesuai cocok dengan hadis Abi Hurairah yang sebelumnya. Ini faedah berkaitan dengan matan. Berikutnya adalah faedah berkaitan dengan sanat. Riwayat Syu'bah an Qatadah. Ya, riwayat Syu'bah an Qatadah pada jalur kedua. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas. Ya, jalur ini Riwayat Syuba an Qatada makmumun fiha min tadlis Qatada. Ya, itu aman dari tadlisnya Qatada karena diketahui sebagaimana diketahui bahwa Qatada ada melakukan tadlis terkadang. Nah, nah untuk jalur ini aman. Kenapa? Li'annahu kana la yasma' minhu illa ma sami'ahu. Karena Syu'bah tidaklah mendengar dari Qatadah Ya, ini tidak meriwayatkan ada kecuali yang memang beliau dengar dari syekhnya. Sehingga memang benar-benar Syu'bah rahimahullah menyeleksi hadis-hadis Qatadah. Nah, sehingga tidaklah meriwayatkan hadis ini tidaklah beliau Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah kecuali riwayat-riwayat yang memang tidak ada tadlis di situ. Sehingga benar-benar Qatadah mendengar dari gurunya waka waqa'a tasrihu bihi fi hadal hadis fi riwayat Nasa'i. Dan memang ada pula tasrih ya, samanya kata ada itu dari syekhnya dari Anas itu ada pada riwayat Nasa'i dengan sanadnya Nasa'i itu kata ada yusarrih bisa mak yakni dengan lafaz haddatsana atau akbarona. Ini faedah berkaitan dengan sanat. Kemudian berfaedah berkaitan dengan matan lagi. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Wadhakar, wadhikrul al-walad wal-walid adkhal fil makna. Kemudian penyebutan anak dan ayah di sini lebih mengena pada makna. Li'annahuma a'azzu alal aqil minal ahl wal mal. Ya, karena anak dan ayah itu lebih mulia ya lebih mulia pada seorang yang berakal dibandingkan keluarga dan harta ya, dibandingkan keluarga dan harta nah, lebih mahal dan lebih merasa mulia seseorang ketika memiliki anak dan ayah nah, bal rubama yakunani azmin nafsih bahkan terkadang anak dan ayah itu lebih mahal bagi seseorang dibandingkan jiwa dia sendiri Nah. Walihada lam yadhkur an-nafsa aidan fi hadis Abi Hurairah. Karenanya pada hadis Abu Hurairah yang pertama tadi tidak disebutkan jiwa, diri sendiri. Iya. Karena memang itu ayah dan anak itu terkadang lebih mahal bagi seseorang dibandingkan jiwa dia sendiri. Wahal tadkhul al-um fi lafzil walid? Ya. Apakah masuk makna ya, ibu dalam lafat walid karena walid itu terkadang diitlakan pula kepada ibu karenanya kadang disebutkan al-walidan ya al-walidan itu siapa ayah dan ibu nah ketika disebut dalam kata mufrad ini apakah masuk di dalamnya ibu in urida bihi man lahul walad fayaum kalau yang dimaksud al-walid itu adalah eh, dengan makna uh, yang punya anak, yang memiliki anak, maka memang umum sifatnya. Bisa ayah, bisa ibu. Nah, begitu. Au yuqal iktafa bidzikri ahadihima kama yaktafi an ahadi ad-diddain bil akhar. Atau bisa dikatakan bahwa cukup menyebutkan salah satunya. Sebagaimana dicukupkan ketika menyebut salah satu dari dua hal yang berlawanan, nah, cukup yang satunya. Wa yakunu ma dzukir ala sabili tamtsil. Sehingga yang disebutkan ini hanya sebatas uh, contoh saja wal murad al aizah Yang dimaksud adalah orang-orang yang mulia yang dia cintai yang paling mulia begitu. Nah, sehingga bisa ayah, bisa ibu. Nah, Ka'annahu qal, seakan-akan Nabi mengatakan di sini, ahabba ilaihi min a'izzatih. Ya. Lebih dia cintai daripada orang-orang yang dia banggakan. Nah, yani Nabi lebih dia cintai daripada semua orang yang dia banggakan. Yang khusus siapa? Anak dan walid. Walid di sini imma ayah atau ibu juga bisa masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Wa dzikrun ba'dal walid wal walad dan penyebutan kata manusia dan manusia semuanya setelah penyebutan al-walid dan al-walad min atfil am al khas adalah dari bab penyebutan umum setelah khusus bahwa kathir dan ini banyak dalam bahasa Arab ya ada disebutkan secara khusus kemudian disebutkan secara umum begitu Atful am al khas. Wa qaddima al walid al walad fi riwayah dan dalam salah satu riwayat itu disebutkan lebih dulu walid dibandingkan walad. ya Bagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di sini? Ya, baik hadis Abu Hurairah ya, ahab hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladih. Demikian pula pada hadis Anas. Ya, didahulukan walid sebelum walad. Nah, litaqaddumihi zaman wal ijlal. Karena apa? Walid memang lebih dulu secara zaman dan secara kemuliaan. Ya. Walid lebih dulu ada dibandingkan seseorang dan dibandingkan anaknya dia. Tentu Walid dari jauh lebih dulu ada. Demikian pula dalam hal ijlal. Walid lebih ajal, lebih mulia dibandingkan walad. Nah, bagi pada di seseorang. Nah. Wa quddimal walad fi ukhra dan dalam riwayat lain, versi riwayat lain didahulukan walad sebelum walid. Kenapa? lima Limazi syafaqah karena lebih besar kasih sayangnya. Sayangnya kepada anak lebih besar dibandingkan sayangnya seseorang kepada anak lebih besar dibandingkan sayangnya dia kepada ayah. Wahal tadhur wahal tadkhul an-nafsu fi umum qawlihi wan nas ajma'in dan apakah diri seseorang diri dia sendiri itu masuk pada cakupan makna umum pada kata wanasi ajmain dan manusia semuanya adzahir dukhuluhu zahir secara zahir memang masuk nah barakallahu fikum ini beberapa faedah yang kita sebutkan maka berikutnya adalah kita melanjutkan pada bab berikutnya yakni bab ke-9 qala al-bukhari rahimahullah Bab halawatil iman. Bab man, tentang manisnya iman. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufur kama yakrahu ayyukdhafa finnar Kata Imam Al-Bukhari bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad Ibn Musanna Qala dia mengatakan haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Dia mengatakan haddatsana Ayyub dari Abi Kilabah dari Anas. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada tiga perilaku. Nah, barang siapa yang ketiga perilaku itu ada padanya, maka dia akan mendapatkan Halawatul iman, manisnya iman. Apa saja perilaku, tiga perilaku itu? Yang pertama, Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci, tidak suka dilemparkan ke dalam api. Bab halawatul iman, ya, manisnya iman. Maksudul musannif annal halawah min thamaratil iman. Maksudnya Al-Bukhari adalah bahwa al-halawah itu di antara buah keimanan. Walamma qaddama anna Walamma qadima anna mahabbatar rasul min al iman ardafahu bima yujad halawatu dhalik. Naam. Ardafahu bima yujidu halawata dhalik. Maka ketika telah didahului pembahas telah lewat pembahasan tentang cinta kepada Rasul itu termasuk keimanan, maka Al-Bukhari meng, meng, mengiringnya setelah itu adalah dengan sesuatu yang bisa mendapatkan manisnya iman. Bagaimana dengan cara apa manisnya iman yang salah satunya adalah mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Taib ini penjelasan tentang judul babnya. Kemudian Penjelasan tentang sanad hadis ini Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna adalah sebagaimana kata Al-Hafidh ibnu Hajar huwa Abu Musa Al-Anazi bi fathin nun ba'daha zai Al-Anazi nah demikian Abu Musa kunyah beliau adalah Abu Musa Al-Anazi ya yeah. Muhammad ibn Musanna masyhur bikun Beliau juga dikenal dengan kunyahnya, masyhur bikunyatih. Abu Musa, ya. Namanya adalah Muhammad ibn Musanna. Thiqatun sabat minal ashirah. Yakni beliau adalah Al-Basri dari Basrah dan di Basrah ada Muhammad lain yaitu Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar. Ya. Ya, beliau juga seorang muhaddis besar. Nah, da Muhammad bin Bashar ini yang dijuluki dengan Bundar, disebut dengan Bundar. Ya, Muhammad bin Bashar, Bundar. Bundar itu artinya Al-Hafidh. Al-Hafidh. Disebutkan karena huwa yakni Muhammad bin Musanna wa Bundar kafarasai rihan. Ya. Kafarasai rihan. Seperti dua kuda yang saling berpacu. Ya. Antara Muhammad bin Musanna dengan Muhammad bin Bashar. Saling bersaing. cepat cepatan terus, berpacu, berlomba terus, saling mendahului. Yang kadang yang ini yang lebih cepat, kadang yang itu bisa uh, lebih cepat lagi. Begitu. Wa mata fi wa mata fi sanatin wahidah dan kedua muhaddis besar ini wafat di tahun yang sama. Ya, wafat di tahun yang sama. Ya. Meskipun mana di antara kedua yang lebih utama, ya. Al-Kufiyun yuqaddimun Muhammad ibn Musanna. Ulama-ulama Kufi itu mendahulukan Muhammad ibn Musanna, sementara Al-Basriyun, ulama-ulama Basra sendiri itu mendahulukan Muhammad bin Bashar. Dua-duanya Basrah ya ada Muhammad bin Bashar Basri Muhammad bin Musanna Basri penduduk negeri ya Basriun qaddamu Muhammad bin Bashar ala Ibn musanna sementara ulama negeri lain yang dari Kufah qaddamu Ibn musanna ala Ibn Bashar nah, fa'ala kulli hal dua-duanya apa kafara sairihan tadi nah بارك الله فيكم ثم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد إيه، ابن عبد المجيد نعم ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين نعم ثقة نعم تغير نعم nah berubah نعم tiga tahun se sebelum wafatnya. Artinya, pada siapa yang meriwayatkan hadis tiga tahun sebelum wafatnya, maka berarti meriwayatkan dalam kondisi beliau sudah tak gayar dan berarti uh, tidak diterima periwayatannya atau lemah. Tapi barang siapa yang meriwayatkan sebelum itu, maka beliau dalam kondisi masih baik hafalannya. Qala haddathana Ayyub Ya. Ayub adalah <clears throat> bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani atau As-Sikhtiyani. Abu Tamimah ayah beliau yang berkunya Abu Tamimah namanya adalah Kaisan, yakni Ayub bin Kaisan. Abi Tamimah, ya. Ah, kaisan ini kunyahnya Abu Tamima As-Sakhtiyani Tikatun sabat hujjah Tikatun sabatun hujjah min kibaril fuqaha al-ubbad al khamisah Nah, dia termasuk kalangan ahli fikih dan ahli ibadah senior, ya, kibar dari tabakah ketiga. Nah, As-Sakhtiyani kata Al-Hafidh Ibn Hajar bi fathi sin amluh mahlah ala sahih dengan harakat fathah pada huruf sinnya demikian menurut pendapat yang sahih wa huqiya dammuha wa kasruha as-sukhtiyani as-sikhtiyani ya, ada riwayat ini juga namun Ibn Hajar merajihkan yang as-sakhtiyani an Abi Qilabah Ya, qilabah bikasil qaf wa biba muwahhadah. Qilabah. Iya. Namanya adalah Abdullah bin Yazid Al-Jurmi. Nah. Abdullah bin Yazid Al-Jurmi thiqatun fadil kathirul irsal beliau banyak melakukan irsal ya fihi nasabun yasir. Ya. Ada akidah nasabiyah sedikit ringan pada diri Abu Kilabah ini. Naam. Beliau siqatun fadil kasirul irsal fihi nasabun yasir. Minat Dari tabaqah ketiga. Dari tabaqah ketiga. Barakallahu fikum. Ayo ikhwah rahimani sebenarnya masih uh, ingin kita lanjut pembahasan kita karena sangat menarik dan bagus. Namun waktu yang sudah larut samping anak sendiri kepada Allah pada malam hari ini ada kegiatan lain setelah ini. Jadi al-afu minkum terpaksa kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bisa mendapatkan waktu dan kesempatan yang lebih baik dan lebih lapang kondisinya. Barakallahu fikum. huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.